Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah <clears throat> yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali membaca kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis Pada pertemuan yang lalu, pertemuan tadi pagi kita telah menyampaikan prinsip akidah para imam ahli hadis yaitu beriman terhadap azab kubur dan dinukilkan beberapa dalil di antaranya annaru yuraduna Al-Imam Ibn Katsir mengomentari ayat ini beliau mengatakan hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnati wal jama'ati ala isbati azabil qabri <coughs> Ayat ini merupakan pondasi yang besar bagi ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari keberadaan azab kubur. Mereka tidak meyakini keberadaan azab kubur dengan beralasan bahwa akidah apa bahwa dalil-dalil yang menceritakan tentang keberadaan azab kubur itu tidak mencapai derajat mutawatir tetapi hanya hadis ahad saja dan mereka memiliki kaidah yang bid'ah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir tidak boleh diterima di dalam permasalahan akidah itu adalah kaidah yang batil yang diselisihi oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah yang benar adalah hadis itu selama dia adalah hadis yang sahih, baik dia berbicara dalam masalah akidah atau yang lainnya maka wajib untuk diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anggapan orang-orang Mu'tazilah dan di zaman sekarang pun banyak. Mu'tazilah itu adalah pemikiran usang yang sudah muncul sejak dulu kala tetapi sekarang diformat ulang oleh orang-orang yang sering menampilkan dirinya dengan tampilan parlente tetapi membawa pemikiran usang mengaku sebagai kaum rasionalis padahal mereka adalah orang-orang yang paling tidak rasionalis yang mendewa-dewakan akal jadi setiap dalil yang bertentangan dengan akal akan ditolaknya demikian juga dengan azab kubur <clears throat> mereka tidak mau menerimanya dengan alasan tadi hadis yang tidak mutawatir tidak boleh diterima dalam masalah akidah ini kaidah batil yang kedua kalau kaidah mereka ini diterapkan, maka akan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang harus ditolak. Tanda-tanda kiamat kubro yang gede-gede itu, itu konsekuensinya harus ditolak oleh mereka. Makanya di antara konsekuensi pemikiran mereka ini dan mereka terang-terangan juga menolak keberadaan Dajjal yang tanda-tanda kiamat itu menolak turunnya Isa ibnu Maryam kemudian apa lagi Ya'jud dan Ma'jud Tanda-tanda kiamat kubro Termasuk matahari terbit dari barat Dan itu rusak sekali Bahkan banyak sekali Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditolak jika kita mengikuti cara berpikir mereka yang rusak. Yang ketiga, kita tidak usah berbicara hadis dalam masalah azab kubur. Dalilnya dari ayat itu ada. Kenapa harus repot-repot hadis? Kalau mereka memperdebatkan hadis ahad, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mutawatir, ayatnya lo ada. Yang tadi sudah dibacakan. An-naru yu'raduna 'alaiha wa asiya. Kemudian sudah dibacakan juga nukilan dari Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan prinsip terbesar bagi ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan azab kubur. Seperti itu. Dan beberapa Ayat yang lainnya mencerita ah, mengisahkan hal yang serupa. Kemudian Imam Ahlul Hadis juga berpendapat untuk meninggalkan debat kusir jika dilakukan dalam rangka untuk menolak Al-Quran tidak diperbolehkan kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya yaqulu ta'ala dzikruh Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yukhasimu fi hujajillahi wa adillatih ala wahdaniyatihi bil inkar laha illa alladziina jahadu tauhidahu tidaklah seseorang memperdebatkan mengingkari hujah-hujah Allah dan dalil-dalil Allah yang menunjukkan kemahaesaan Allah dan dia menampakkan pengingkaran kepadanya kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang mengingkari tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mu'taz mengatakan faya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu saya merasa heran bagaimana Tuhan itu diingkari bagaimana Allah itu dipersekutukan padahal di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu satu keberadaan semesta ini menjadi tanda Allah itu ada Bahkan orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Yang mendebat Al-Quran Tidak mau menerima Al-Quran tidak mengakui keberadaan pencipta langit dan bumi dan mereka mengatakan dunia ini ada dengan sendirinya itu sebetulnya hati kecil mereka pun menolak paham itu cuma secara lisan ngomong cuma hatinya menolak ya, karena ada kisah nyata seorang Islam berdebat dengan orang ateis Allah ada orang ateis mengatakan Allah tidak ada Tuhan tidak ada yang mengatakan Tuhan ada itu nonsens omong kosong katanya lalu mobil yang mereka tumpangi jomplang Mobil yang ditumpangi dua orang sedang berdebat ini apa? Jomplang, jatuh terpeleset. Orang ateis ini ngomong, "Oh my god." gitu. Terus ketika sudah selesai ditanya sama orang kafir, "Tuhan itu ada apa tidak?" "Tidak ada." "Kok tadi kamu bilang oh my god?" katanya. <laughs> "Wahai Tuhanku." Jadi secara tidak sadar sebetulnya orang-orang ateis itu mengakui keberadaan Allah. Karena memang itu sebuah apa namanya? sesuatu yang alami fitrah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan mengakui keberadaan Allah subhanahu wa tidak percaya antum tanya anak-anak kecil yang baru bisa belajar ngomong itu tanya di mana Allah rata-rata nunjuk ke atas kalau fitrahnya masih murni dan kalau coba berdoa minta mesti ya berdoa gitu tidak cah cilik oh ndang kue dongo kok moroneng yang kuburan minta di situ nggak ada orang yang datang kuburan minta sama kuburan itu sudah rusak fitrahnya minta ke patung minta ke pohon nggak ada sehingga seseorang kalau dibiarkan hidup dari kecil ini, sejak kecil di koknya tengah alas gitu tidak ada yang mendidiknya dia mesti secara fitrah akan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan perdebatan dalam masalah ini hendaknya ditinggalkan. Jadi teman-teman sekalian hendaknya jangan memiliki hobi berdebat, apalagi di sosial media. Itu pertama meruntuhkan muruah seseorang. Kewibawaan seseorang itu hancur kalau seseorang itu suka berdebat. Yang kedua, orang yang banyak berdebat itu dia akan menjadi orang pelin-pelan. Gitu. Nanti ke sana berpikirnya manhasnya sini, sekarang ikhwani, besok tablighi, besoknya lagi sururi terus besoknya lagi menjadi takfiri setelah takfiri supi suka mimpi jadi agamanya itu meloncat-loncat kayak aku tuh loncat nggak garu-garuan. tetapi ahli sunnah itu adalah pemilik apa akidah yang kokoh karena mereka menjaga diri Inna hadzal ilma dinun fangdur aman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan malah penasaran kok uang kok kondang men ya penasaran aku. Padahal sudah tahu dia adalah tokoh kesesatan. Jadi ditinggalkan perdebatan itu <clears throat> karena perdebatan ada ulama yang kokoh yang akan melakukannya. Adapun kita ini orang-orang kecil para penuntut ilmu pemula tidak selayaknya menceburkan diri dalam area perdebatan. Wifbituna dan para ulama ahli hadis ahli sunnah wal jamaah menetapkan khilafata Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekhilafahan Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabah iyahu dengan penunjukan para sahabat kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ya mengadakan rapat lalu mereka bersepakat untuk e, membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Meskipun awalnya ada sebagian yang tidak sepakat tapi kemudian akhirnya membayar juga. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau selama enam bulan tidak membayar Abu Bakar, tapi setelahnya beliau membayar. Dan ini menjadi dalil bahwa orang tidak membayar itu tidak dihukumi kafir. Tapi itu adalah sebuah kejahilian, tapi tidak mencapai derajat kekafiran. Summa khilafata Umar ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhu kemudian mereka juga menetapkan kekhalifahan Umar setelah Abu Bakar bistikhlafi Abi Bakrin iya apa istikhlaf istikhlaf itu penunjukan dari khalifah sebelumnya dan ini adalah merupakan <coughs> tata cara penetapan pemimpin penguasa dalam satu negara di dalam Islam yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqdi yang kedua ditunjuk oleh khalifah yang sebelumnya dan kita harus paham Kadang di antara kita tidak paham ada perbedaan antara dinasti atau kerajaan dengan kekhalifahan. Yang namanya kerajaan itu yang jadi raja siapa? Anaknya kan? Anaknya, anaknya, anaknya, anaknya gitu kan? Jadi kalau khalifah enggak. Khalifah itu yang jadi raja ya. Umar itu apanya Abu Bakar? Mantunya? Apa anaknya? Apa ponakannya Bukan. Ya, tapi banyak orang mengklaim sistem kerajaan itu diklaim sebagai sebuah sistem apa? kekhalifahan. Khalifah terakhir adalah dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani padahal itu dinasti. Padahal dia adalah kerajaan. Benar apa tidak kira-kira ini? Iya <laughs> kan? Orang banyak salah kaprah. Dan dikuatkan pula oleh dalil al-khilafatu arba'una sanatan thumma tasiru mulkan ba'da kekhalifahan itu berlangsung selama 30 tahun kemudian berubah menjadi kerajaan jadi kekhalifahan itu kapan terakhirnya? Ya 30 ya tahun 30 tahun itu masanya Abu Bakar Ditambah masanya Umar, Uthman Ali ditambah masanya Hasan bin Ali yang beberapa saat saja Ketika ditotal jumlahnya cocok 30 tahun Setelah itu menjadi kerajaan Gitu loh kok dikatakan kekhalifahan terakhir adalah Turki Utsmani tegakkan khilafah tegakkan khilafah khilafah dengan dimas seperti itu jadi orang bingung dikiranya sistem selain khilafah itu tidak tidak sah padahal Daud itu seorang raja Sulaiman seorang raja kerajaan Saudi itu itu bukan kekhalifahan itu nggak usah ditaati nggak sah itu loh ini orang stres ini karena kekhalifahan sudah berakhir dengan masanya eh, 30 tahun tadi. Setelah itu menjadi kerajaan. Kerajaan itu boleh, sah juga. Boleh menjadi penguasa. Bahkan presiden kita mengatakan penguasanya ya, bukan sistem yang dianutnya. Itu juga boleh dia menjadi penguasa, presiden. Dan disebutkan di dalam kitab Sarah Al-Aqidah Sifariniyah oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin Al-imamatu naw'an kepemimpinan ada dua. Imamatun fit tadbiri wa tanzimi wa imamatun fid dini. Itu keimamahan itu ada dua, kepemimpinan ada dua. Satu kepemimpinan di dalam sistem pemerintahan, dua kepemimpinan di dalam agama. Itu kepemimpinan di dalam solat. Dan beliau mengatakan imamatun fit tanzimi wa tadbir itu contohnya adalah Al-Imamul A'zam, kepemimpinan dari seorang Al-Imam Al-A'zam. Siapa itu? Yaitu beliau mengatakan khalifah. Wal muluk, kata beliau begitu itu. Contohnya adalah khalifah, wal muluk dan kepemimpinan raja-raja. Wal wuzara dan kepemimpinan para menteri-menteri. waru Waru'asail jumhuriyah, kata beliau. Dan kepemimpinannya para presiden republik. Gitu. Jadi kepemimpinan seorang presiden di dalam sebuah negara itu sah apa tidak? Sah. Al Imam Ibnu Taimin mengatakan itu di dalam kitab Syarah Al Aqidah Sifariniyah. Sehingga orang-orang mengatakan oh, itu kan yang wajib ditaati itu khalifah. Kalau presiden nggak ada dalam Islam nggak sah kepemimpinannya. Seperti itu. Karena yang dilarang di dalam Islam bukan berarti tidak sah. Benar nggak? Yang dilarang setiap yang dilarang bukan berarti lantas tidak sah contohnya apa itu presiden budak eh, pemimpin negara budak boleh tidak tidak boleh budak menjadi penguasa tidak boleh secara asal tapi kalau ternyata ada penguasa dari kalangan budak sah kekuasaannya Wa inta ammaro alaikum abdun habasiyun kata Nabi. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang penguasa budak dan hitam dari Habasyah, wajib kalian taati. Padahal syarat menjadi penguasa itu dia harus merdeka, bukan seorang budak. Tapi kalau ternyata budak ini memberontak dan berhasil, wajib di taati Seperti itu. E, suami sing kalau ketemu istrinya ming pecuca-pecucu itu boleh apa tidak? Istri kalau ketemu suaminya pecuca-pecucu, pecuca perengat-perengut, lengat-lengut. Boleh tidak itu? Antum datang dari kerja seharian capek. Istri membukakan pintu bendino ki mecucu terus. Perengat perengut lengat lengut. Boleh nggak istri berbuat seperti itu? Tidak boleh. Tapi dia masih sah tidak menjadi istri. Hah? Masih sah. Jadi tidak setiap yang dilarang itu lantas tidak sah, masih sah itu jadi istri nih kecuali antum sudah nggak kuat aku di bojo siji bedino pecucah pecucu gaweane nyucuk lambene kaya selumbat ngambil gitu misalnya orang betah aku terus tak balekke wae nah, itu lain lagi ceritanya summa khilafata Utsman radhiyallahu anhu kemudian menetapkan kekhalifahan Utsman. Kenapa harus dikatakan? Karena orang-orang Syiah itu mengatakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak sah. Itu agama Syiah. Bahkan dia mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Nauzubillah min dzalik. Bahkan orang-orang Syiah di Iran itu membuat sendal Sendalnya itu ditulis yang kanan Abu Bakar, yang kiri Umar, diinjak-injak namanya. Bahkan di dalam doa mereka, kunutnya mereka itu isinya doa laknat kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal dua orang lelaki ini adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syiah itu sesat lagi menyesatkan. Bijtima'i ahli syura wa sairil muslimin alaihi an amri Umar. Kekhilafahan Uthman itu menjadi sah dengan kesepakatan ahli syura dan seluruh kaum muslimin atas perintah Umar al Khattab radhiyallahu taala anhu. Summa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian mereka menetapkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib bibayati man baya'a minal badriyin berdasarkan bayat dari para badriyin apa badriyin para peserta perang Badar Ammar bin Yasir wa Sahli bin Hunayf wa man tabi'ahum min sa'ir sahaba wa man sabaqatu wa fadluhu ma'a sabiqatihi wa fadlihi. Dan nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa yaquluna bi tafdhilis sahabah alladhi radhiyallahu anhum dan ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan keutamaan para sahabat. Para sahabat itu semuanya udul, memiliki keutamaan. Karena Allah sudah ridho kepada para sahabat. Allah berfirman, Lakat radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang telah membayar engkau di bawah pohon dan dalil yang lain Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj ahli sunnati wal jamaah mengakui keutamaan para sahabat dan tidak cukup itu mereka menjadikan jejak langkah para sahabat itu bagian dari agama. Barang siapa ingin selamat memahami Al-Quran dan Sunnah Ia harus mengembalikan pemahamannya kepada para sahabat Allah memerintahkan itu ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت masira barang siapa menentang perintah Rasul setelah jelas baginya petunjuk maka akan kami biarkan dia di dalam kesesatan dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam tatkala ia mengikuti jalan selain jalannya orang beriman siapa orang beriman yang ada di zaman Nabi para sahabat. Jadi kewajiban setiap orang Islam mengikuti jejak langkah dan pemahaman para sahabat. Kalau menyimpang dari pemahaman para sahabat, nuwallihi ma kata Allah. Aku biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masirun dan aku biarkan ia dalam keadaan sesat dan akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam hadis pun juga demikian Nabi mengatakan ومن يعش منكم فشار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Ibnu Mas'ud juga demikian mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لسبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Kata Ibnu Mas'ud barang siapa ingin mengambil contoh suri teladan yang baik ambillah dari para sahabat Muhammad karena mereka adalah satu kaum yang paling dalam ilmunya paling sedikit tanatuknya paling sedikit pura-puranya ya paling lurus petunjuknya paling baik kondisinya dia adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi menyebarkan risalah fa'rifulahum fadlahum ketahuilah keutamaan para sahabat wattabi'uhum fi atharihim dan ikuti jejak mereka fa innahum kanu alal hudal mustaqim karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini merupakan umdah pokok. Kita kalau pengajian dibacakan hadis, dibacakan ayat yang kemudian pemahamannya agak aneh, tanyakan siapa sahabat yang memiliki pemahaman seperti ini. Gitu. Seperti orang mengkafirkan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tanyakan bagaimana penafsiran para sahabat terhadap ayat ini. Ternyata sahabat mengatakan kufrun duna kufrin kufrun layan kulu anil milah, kufrun asghar begitu ikutilah pemahaman para sahabat baru selamat kita tapi kalau hanya ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, menurut ustadz saya, menurut ulama saya begini begini begini keliru. Seseorang akan bingung. Seseorang akan bi bingung. Meskipun dia penuntut ilmu, kalau nggak memiliki prinsip ini akan bingung. Contoh misalnya kunut subuh, bingung orang itu. Huh, tapi menurut ulama ini enggak boleh itu penuh subuh. Ketika ditelisik ternyata ada sahabat mengatakan, "Ya bunaya muhdath. Wahai anakku, kuno subuh itu bid'ah. Itu ucapan sahabat. Tapi ulama ini, ya silahkan monggo. Adapun Imam Ahmad usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa dengan jejak langkah dan ajaran para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tadi dari ayat, dari hadis, dari ucapan sahabat, ucapan ulama. Masih saja kita bingung. <laughs> Tapi ulama ini ulangi, kita tidak diajari untuk taklid. Kita diajari untuk mendahulukan pendapat para sahabat. Baru seseorang akan bingung. Tapi saya mencintai guru saya, silahkan. Adapun kita lebih memilih ucapan sahabat. Di dalam kitab Tauhid disebutkan. Ini asar ini luar biasa. Kata Ibnu Abbas, saya khawatir mengkhawatirkan kalian. zila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Allah qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya khawatir kalian akan ditimpa hujan batu dari langit. Saya mengatakan Allah bilang begini, Umar bilang begini, kalian bantah dengan lawang Abu Bakar, Umar bilang begini kok. Jadi mulai sekarang kita harus membangun kesadaran bahwa prinsip agama itu dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dan mendahulukan pemahaman para sahabat. Kalau ini kita pegang tidak akan bingung lagi dan kita tidak akan disibukkan dengan oh ini terjadi perbedaan pendapat ada 20 pendapat yang ini ini ini ini terus kita milih yang mana? Hasilahkan nah, masing-masing bingung. Tapi Ustadz ini mengatakan tidak apa-apa, Ustadz itu mengatakan apa-apa. Yang ini bilang apa-apa, yang ini bilang tidak apa-apa. itu ikut yang mana? Ikutilah jejak langkah para sahabat. Itu baru selamat. Dan setiap penyimpangan sekte-sekte sesat itu tatkala kita perhatikan itu ujung-ujungnya karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Merasa sok pinter, sahabat ya lanang aku ya lanang. Sahabat mangan aku ya mangan padha wae. Ya keliru. Karena keutamaan sahabat tidak akan bisa dilampaui. Nabi mengatakan la tubu ashabi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian caci sahabatku. Kalau kalian berinfak satu gunung emas, tidak akan mampu menandingi satu mut infaknya para sahabat. Tidak pula setengah mutnya. Satu mut infaknya sahabat lebih utama dari satu gunung emas yang kita infakkan. Antum itu adalah juragan tambang emas. Punya emas sak gunung. diinfakke itu masih kalah dengan infaknya sahabat yang setengah mud. Tidak akan mungkin bisa. Dan definisinya adalah kullu man laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata ala dzalika. Sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan sehingga orang yang murtad apa? tidak termasuk dalam kategori sahabat dan ada definisi sahabat yang lain yaitu sahabat langit siapa itu Isa ibnu Maryam Isa ibnu Maryam itu belum mati belum meninggal dunia karena dia diangkat oleh Allah di langit dan Nabi pernah ketemu dengan Isa ibnu Maryam di langit maka para ulama mengatakan jadi Isa bin Maryam ini juga sahabat <laughs> konsekuensinya lalu diberikan definisi yang lebih ketat oh maksudnya sahabat itu yang ketemu Nabi di dunia di bumi bukan di langit gitu Ala kulin Nabi Isa pun sekarang sedang pengajian di atas itu. Benar, saya tidak bercanda. Bismillah. Jadi dikisahkan nanti Nabi Isa akan turun dan dia tidak memiliki pilihan melainkan mengikuti syariat Nabi. Dan dia turunnya waktu itu orang-orang Islam sedang sholat dan Nabi Isa ikut sholat padahal syariatnya Isa dan syariat Nabi Muhammad itu beda apa sama beda ya beda setiap Rasul membawa syariat yang beda-beda kok Nabi Isa langsung bisa sholat sesuai dengan syariatnya Muhammad gimana itu kata para ulama Nabi Isa itu ngaji di langit sana diajari oleh Allah jadi ketika turun di dunia beliau sudah ngerti syariat Islam caranya sholat begini nisabnya zakat begini puasanya begini pembatal pembatal puasa ya Cuma pakai kita butuh Butohara apa tidak saya kurang tahu Yang jelas Nabi Isa itu pengajian di langit sana Padahal itu Nabi loh Nah, awak dhewe sing udah nabi ngelelengi raja mak Pengajian lah gelem. Wah, aku gah urah oh, amor karo uang uang kayak Aku elek-elek ini anak anaknya Hansip. <laughs> anaknya Hansip ini raja mak <laughs> Belum jadi anaknya lurah. Ya intinya poin ini terlalu panjang sekali ya. Ya intinya menjelaskan keutamaan para sahabat dan saya sudah menjelaskan beberapa nukilan dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ucapan para ulama tentang keutamaan para sahabat. Dan tugas kita adalah sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud, fa'rifu fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Mengetahui keutamaan para sahabat dan mengikuti jejak-jejak mereka. Dan tidak boleh mencaci mereka dan kita harus bertaraldi apa taraldi mengucapkan radhiyallahu anhu dan itu merupakan ciri khas ahli sunnati wal jamaah karena Allah mengatakan Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman Ya Allah ampunilah dosaku dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan siapa mereka para sahabat. Para sahabat yang mendahului kita dalam keimanan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan para sahabat. Seperti itu. Abu Hurairah itu dalam kitab Adabul Mufrad pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, eh, ampunilah setiap orang yang mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya." Ya Allah, ampunilah setiap orang yang mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan doanya Abu Hurairah, Abu Hurairah kan berdoa nih, ya Allah ampunilah orang-orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Antum pengen nggak didoakan sahabat Nabi? Pengen apa tidak? Luar biasa. Jangankan sahabat Nabi, antum punya ustadz aja keroyo-royo beli tiket minta doa sama Pak Ustadz itu. Siapa yang pengen didoakan oleh Abu Hurairah mendapatkan jatah doanya Abu Hurairah, maka hendaknya ia mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Di dalam kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Bittauhid Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan itu adalah nama Abu Hurairah yang asli, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari suku Daus di Yaman. Kunyahnya di waktu itu, waktu sebelum ketemu Nabi, kunyahnya Abu Hurairah itu adalah Abul Aswad. Jadi dia itu ada Abul Aswad Ad-Dausi. Abul Aswad dari suku Daus. Yang satunya tidak usah disebutkan ya. <laughs> karena kurang penting ya. Ketika masuk Islam, ya karena dia sering kemana-mana bawa apa? Kucing kecil, maka dia dipanggil Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika sudah masuk Islam, tapi kunyahnya yang lama adalah Abul Aswad Ad-Dausi. Itu ada di kitab I'anatul Mustafid Nanti silahkan dicek Jadi mari kita doakan para sahabat Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Dan ketika disebut nama mereka kita mengucapkan radhiyallahu anhu Kalau banyak radhiyallahu anhum Tanpa mengenal jemu dan jelek Karena itu karakteristik ahli sunnati wal jamaah Itu tugas kita terhadap para as-sahabah Kemudian para imam ahli sunnati wal jamaah, imam a'immati ahli hadis. Wa yarawna salata wal jum'ata wa ghairaha khalfa muslimin. Mereka memandang bolehnya salat salat hari raya, salat Jumat yang merupakan amal-amal jama'i khalfa kulli imamin muslimin di belakang setiap penguasa yang muslim barran kana au fajiran penguasa muslim yang baik, yang soleh ataupun yang jahat ataupun yang bejat tetap sholat di belakang mereka itu merupakan syiar ahli sunnah dan itu hanya dimiliki oleh ahli sunnah seluruh sekte-sekte yang ada di dalam Islam dan termasuk ajaran agama-agama kafir selain Islam itu memiliki ajaran penguasa itu kalau jahat kawan, penguasa itu kalau jahat harus di lawan, harus diberontak. Itu seluruh ajaran agama selain Islam mengatakan begitu dan sekte-sekte selain ahli sunnah di dalam Islam juga mengatakan seperti itu. Kecuali ahli sunnati wal jamaah salafiyin taifatul mansurah al-firqatu an-najiyah. Mereka memiliki prinsip berbeda. Tetap wajib taat kepada penguasa meskipun jahat selama dia masih muslim. Karena kalau kita melawan kerusakan yang luar biasa akan timbul. Termasuk melaksanakan sholat hari raya, melaksanakan sholat Jumat bersama keputusan penguasa. Dan itu difatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tahun 2004 kalau saya tidak salah ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu bahwa wajib setiap bangsa Indonesia mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan dan hari raya. Seperti itu fatwa MUI. Dan di dalam majmu' saya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan annahu kana fi zamani Umar rajulani qad ra'ayal hilala ada dua orang lelaki yang hidup di zaman Umar Ibn Khattab telah melihat hilal dengan kedua biji matanya Faftara ahaduhuma wa lam yuftiril akhar. Keduanya lalu lapor sama penguasa yaitu Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya sama teman saya ini berdua telah melihat hilal langsung live bukan lewat TV. Tapi ditolak oleh Umar. Laporan kalian berdua mohon maaf ditolak. nggak kepake. Wa aftara ahaduhuma yang satu nekat wong saya sudah melihat hilal syawal ya saya sudah nggak mau puasa soalnya saya lihat langsung masalah ditolak Umar itu urusan Umar. Saya tetap akan berbuka nggak mau puasa. Lelaki yang kedua manut sama Umar. Karena laporan saya ditolak Umar berarti besok masih puasa. Iya, saya tetap puasa. Falamma balagha dzalika Umar ketika kabar ini didengarkan oleh Umar sampai kepada Umar qala lilladzi aftara Umar berkata kepada yang nekat yang ngeyel tadi padahal dia sudah melihat hilal secara langsung live mubashir kata orang Arab. Nek cara Jawa ini apa itu? Bahasa Jawanya langsung itu. Ya langsung itu Jawa ya. Apa kata Umar kepada lelaki ini? Dia melihat hilal tapi laporannya ditolak, dia nekat tidak mematuhi penguasa. Dia buka puasa dan tidak berpuasa. Padahal yang lain masih puasa. Kata Umar, laula sahibuka la auja'tuka dorba. Seandainya bukan karena temanmu yang satu ini, kamu sudah habis saya antemi. Doroba itu memukul. Tapi kalau auja'ah apa? Bedanya Doroba memukul biasa, tapi kalau auja'a memukul dengan pukulan yang dahsyat yang menimbulkan rasa sakit. Karena Umaru adalah Umar itu ida masya asra'a. Jika jalan dia cepat Umar bin Khattab itu. Wa idza takallama asma'a. Jika ngomong dia lantang keras, menggelegar. Wa ida daraba auja'a. Jika ngampleng marake kelenger. Itu Umar bin Khattab seperti gue ini ora krana sedulurmu, jowo sing nganti kelenger kowe. Itu menunjukkan sahabat itu mengingkari perbuatan tersebut. Itu loh. Jadi kalau antum melihat hilal berhasil antum harus lapor sama penguasa. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tetap ikut keputusan penguasa. Dan sholat hari raya di belakang penguasa maknanya mengikuti instruksi penguasa. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ah, aku pakai eh. ya harus melu Abu Thalib kana. Ya pekewah pekewah. Bendina kok pekewah pakai ra jelek. Gue zaman orde baru ngantai milenial pakai wah pakai pakewuh. Tidak selesai-selesai. Jadi meskipun penguasa itu jahat, jahat dan kita antum kalau membaca kitab Muamalatul Hukam fi kita Kitab wa Sunnah ngeri lagi. Kalau membaca kejahatan penguasa-penguasa zaman dulu sampai disebutnya ada penguasa kalau nggak salah namanya Hajat bin Yusuf. Itu pernah membunuh dalam satu hari itu 100 orang dibelah dewi. Penguasa ini membunuh rakyatnya dibelah dipenggal lalu kepala-kepala itu dikumpulkan jadi satu terus digelar karpet di atas kepala terus dia duduk di atas karpet itu sediakan makanan dan minum yang lezat-lezat yang enak-enak lalu dia makan dan minum di atas tumpukan kepala rakyatnya itu penguasanya keji luar biasa bisa bayangkan kalau Pak Jokowi beleh siji gitu apa yang itu melakukan waduh nggak sabar lagi saya dengan sunnah ini panas saya langsung saya berangkat ke Jakarta beli tiket gitu. ngapa Rono ya ngapa ya <laughs> bingung juga karena kalimat hakin afdalul jihad kalimat hakin indah sultanin jair jihad yang utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa bukan di belakangnya koar-koar turunkan turunkan turunkan begitu ketemu pemimpin, ini gih matur nuwun gih Pak itu bukan kalimat tuh hakin itu namanya bukan seorang yang membawa bendera jihad fisabilillah fa innallaha faradal jum'ata wa amara itiyaniha fardan mutlaqan karena Allah memerintahkan untuk jumatan dan memerintahkan untuk mendatanginya sebagai kewajiban yang mutlak ma'a ilmihi ta'ala bi anal qa'imina yakunu minhumul fajiru wal fasik Padahal Allah Ta'ala juga sudah mengetahui bahwa yang akan menetapkan Jumat ini dari kalangan penguasa itu ada yang yang fasik, ada yang fajir. Falam yastasni waktan duna waktin dan Allah tidak mengecualikan. Allah tidak berkata begini. Solatlah di belakang penguasa. Ning nek penguasa ini lagi jahat, ojo solat. Allah nggak mengatakan begitu wala amran bin nida'il jum'ati duna amrin dan Allah juga tidak memerintahkan untuk memenuhi panggilan Jumat dan sesekali waktu tidak memenuhi tidak semuanya diperintahkan baik penguasanya baik ataupun penguasanya jahat zalim itu itu wajib untuk di, ditaati Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan di dalam syarah apa? Al-Aqidah atau tahawi ini kita penting sekali Orang-orang Hizbiyin, harakiin itu saking bencinya dengan syarah akidah Tohawiyah Ibnu Abil Is sampai mengatakan syarah akidah Tohawiyah Ibnu Abil Is itu adalah Injilnya Salafiyin. Adalah Injilnya Salafiyin sebagai bentuk celaan bencian mereka karena itu isinya adalah prinsip-prinsip sunnah yang merontokkan prinsip-prinsip Hizbiyin dan harakiin. Apa kata beliau? Wa ammaluzum ta'atihim wa injaru. Adapun tetap mentaati penguasa meskipun mereka jahat. Fali'annahu yatarattabu 'alal khuruji min ta'atihim minal mafasid Karena akan pemberontakan itu melawan penguasa yang jahat itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan penguasa itu sendiri. Penguasa jahat, penguasa zalim itu kan menimbulkan kerusakan kan? Tapi kalau kita memberontak pada penguasa ini, kerusakannya akan jauh lebih besar seperti itu. Ada seorang mahasiswa punya bapak tukang mendem. Bapaknya tukang mendem. Dia ingin memberontak pada bapaknya. Kalau dia memberontak pada bapaknya, satu, dia tidak akan dibiayai kuliah. Dua, dia akan dihajar dan bahkan bisa meninggal dunia. Dia pilih diam apa memberontak pada bapaknya? diem diemnya dia apa berarti dia ridho wah rapopo lah bapak mendem sebenarnya aku naes gede aku ya melu mendem tidak seperti itu tetapi ya, dia diam dalam rangka untuk menjaga mengantisipasi bahaya yang lebih besar ini yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar ahli sunnah penguasa jahat itu ahli sunnah nggak mau demo diam saja mengoja ngaji daurah daurah terus tenguk-tenguk neng masjid antuk-antuk wancane wis do kemeringet demo jeh ngelih-ngelih kono gur kopi break wae <laughs> itu mereka nggak paham apa yang dilakukan ahli sunnah ini dalam rangka untuk mengantisipasi bahaya yang lebih besar dan tidak ada martabat yang lebih tinggi dari diri penuntut ilmu melainkan duduk di majelis ilmu mempelajari ilmu agama memahamkan umat terhadap tauhid dan sunnah. Kalau rakyatnya baik, Allah akan kasih penguasa yang yang baik. Kemudian beliau katakan lagi, bal visabri sabri ala jaurihim. Bahkan di dalam kesabaran menghadapi kejahatan penguasa itu takfirus sayyiat. Itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Antum duwe sawah di apa namanya? digusur sama pemerintah, dirampas jahat antum sudah ketem-ketem ini kurang ajar penguasa zalim tapi setelah daurah sabar sabar sabar sabar itu menjadi penghapus dosa-dosa antum menjadi penggugur dosa-dosa dari rakyat yang dizalimi penguasa itu itu maknanya wa mudha'afatul ujur dan juga menjadi sebab pahala rakyat itu akan dilipat gandakan tapi kalau kita ngomong ucapan Ibnu Abil di Harokin diketawakan antum <laughs> Jadi ada penguasa gusur itu malah kita disuruh diem saja biar kita dapat pahala banyak. <laughs> Seperti itu. Mereka menyepelekan ucapan para imam ahli sunnati wal jamaah karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Pengennya kalau penguasa jahat langsung gempur, tumpahkan darahnya, demo. Seperti itu. Itu bukan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Bahkan ketika rakyat itu sabar menghadapi kejahatan penguasa satu dosa-dosanya akan dirontokkan oleh Allah dua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah fa innallaha karena sesungguhnya Allah masallatahum alaina tidak membuat penguasa itu bisa menguasai kita illa li di a'malina kecuali karena rusaknya amal kita sebagai rakyat jadi Allah itu tidak membuat penguasa di negeri itu menjadi jahat kecuali memang rakyat itu yodoh ya, jahat seperti itu loh. Jadi penguasa korupsi lah, wong rakyatnya udah maling kok. Aning ah, nek penguasa kan nyolongi oke. aneh ah, rakyat ini paling mengutil tempe. Ha ah, mergo kowe isoe mung tempe. Coba nek kowe diduwi semiliar, paling tok lek. Gitu kan. Karena dia nggak punya kesempatan saja, benar tidak? Tapi kalau mentalnya sudah mental pencuri, rakyatnya sudah seperti itu ya penguasanya akan diberi penguasa yang pencuri pula wal jaza umin jinsin amal dan balasan itu berbanding lurus dengan amal perbuatan fa'alaina lijtihad ya, ini jalan keluar menghadapi penguasa yang zalim fa'alaina lijtihad wajib bagi kita bersungguh-sungguh fil istighfar di dalam beristighfar kepada Allah wa taubah dan bertaubat kepada Allah wa islahul amal dan memperbaiki amal kita Faida arada ra'iyatu apabila rakyat itu menginginkan an yatakhallasu min zulmil amir jika rakyat menginginkan bisa keluar dari kezaliman penguasa al penguasa yang zalim falyat zulma maka rakyat ini hendaknya meninggalkan kezaliman saya itu pit-pitan naik motor muter-muter rakyat kita itu zalimnya luar biasa yang namanya riba itu teng teremplek nanti Anda butuh duit cair satu jam bunga ringan syarat mudah. Langsung cair hari itu juga gitu. Bahkan ketika jajan mie ayam juga begitu. Anda butuh duit. Pertama kali waktu saya kecil ini orang kok baik hati banget ya. Kok nawari di mana-mana nawari duit. Ternyata dia sedang menawarkan riba, lintah darat, bang plecit meskipun dinamakan pelecet syariah pelecet islami tapi hakikatnya sama-sama riba pinjaman berbunga itu riba ada nggak di daerah kita seperti itu banyak bahkan saya mengamati di setiap kampung itu ada kumpulan warga setiap malam apa setiap malam itu ada namanya UB usaha bersama uang kas kampung itu dipinjamkan, ada bunganya itu hampir di setiap kampung seperti itu terus ketika rakyatnya itu pemakan riba semua pengen mendapatkan pemimpin yang baik soleh solehah ya mustahil Idza aradu an yatakhallasu min dhulmil amiriz zalim. Jika rakyat ingin selamat dari gangguan penguasa yang jahat, rukud zulma, leren oleh riba, leren oleh sirik, leren dari berbuat kesyirikan. Jangan minta pada kuburan Nyiroro Kidul. Di sini kan terkenal Nyiroro Kidul kan. Yang di sana Nyiroro Lor namanya Dewi Lanjar. Ya, ada Sunan Lawu, ada Mbah Petro, ya ada Onggo Inggi, macam-macam setiap kampung itu ada memiliki setan tersendiri yang diibadahi naudzubillah min dan itu masih banyak dukun wah antum jangan tanya lagi dukun itu malah jadi artis sekarang dukun itu ya jual beli barang-barang klenik itu sekarang sudah merajalela di tahun 2009 itu saya membaca iklan jual beli tuyul di internet lah tahun 2009 melayani jual beli tuyul grosir maupun eceran dan mereka menjual dua barang dagangan satu namanya tuyul dua namanya memet tuyul itu katanya masih bodoh harganya 3 juta kadang disuruh nyari duit malah main tapi kalau memet ini sudah terlatih sudah tuyul bersertifikat harganya 5 juta waktu itu ya sekarang mungkin sudah naik karena BBM naik dan dukun itu mengatakan dia cukup ditetesi darah tujuh kali. Belikan darah di PMI, lalu sebelum kerja ditetesi darah tujuh kali. Tes, tes, tes, tes, tes, tes, tes tujuh kali. Setelah itu kerja. Satu kantong darah cukup untuk satu bulan pakan duyul. Dalam satu bulan, dalam satu pekan sudah balik modal. Itu iklan seperti itu ada di internet. Di koran-koran iklan dukun banyak sekali itu kesyirikan, itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun Lah rakyatnya seperti ini kok pengen mendapatkan penguasa yang soleh ya mustahil terus gimana jalan keluarnya dakwah tauhid dan sunnah ini digencarkan mulai dari diri sendiri keluarga ya tang tetangga sanak kerabat mitra tepangan dan seterusnya meskipun jane nek dipikir orang duduk-duduk di masjid itu apa iso mitayani gitu loh kalau sampean hanya membaca itikot a'immatu ahlil hadis Akidatus salafi ya ashabil hadis syara akidat tohawiyah Kapan sampean jadi menteri itu itu dituliskan di dalam sebuah buku yang sekarang sudah tidak beredar judulnya Ikhwanul Muslimin Anugerah Ilah yang Terzalimi ya tulisan Farid Nu'man isinya melecehkan luar biasa para penuntut ilmu yang pengajian di masjid itu dianggapnya nggak berguna dianggapnya tidak memberikan efek dan tidak berjuang untuk kemaslahatan umat keliru besar. Justru yang paling berjasa kepada umat Islam itu adalah para penuntut ilmu yang membersihkan tauhid dan menjelaskan kesyirikan. Kalau masyarakat sudah bertauhid dan fanatiknya kepada sunnah Nabi, Allah itu akan menurunkan pertolongannya. Bukan malah menceburkan diri dalam dunia perpolitikan praktis tadi. Jago-jago barangkala dan <laughs> Tidak kuat ini wa yarawna jihad al kufari ma'ahum wa in kanu jauratan dan ahli sunnati wal jamaah memandang jihad terhadap memerangi orang kafir bersama penguasa lihat namanya jihad itu harus di bawah instruksi penguasa tidak boleh berangkat sendiri kita ada jamaah di daerah wetan itu tanya begini Pak Ustadz suami saya sudah meninggalkan saya selama setahun lebih dan dia tidak pamit dia hanya bilang mau ke Suriah gabung sama ISIS dan tidak meninggalkan harta apapun. Sampai sekarang anak saya empat tidak terurus. Apakah saya boleh menikah lagi? Pertanyaannya seperti itu. Saya mau menjawab itu berat itu. Karena orang yang sudah terkena virus virus virus khawarij dianggapnya jihad itu boleh berangkat sendiri-sendiri nggak boleh. Jihad itu harus di bawah instruksi penguasa. Nah, kalau nunggu instruksi penguasa kapan jihad? Sudah jihad kemana? Kan duga di Papua. Tuh para TNI Tentara Nasional Indonesia sekarang sedang berjihad di mana? Di Papua memerangi teroris OPM. bener atau tidak itu? Itulah jihad yang diinstruksikan oleh penguasa. Nek jihad itu dimodali penguasa yo ya, an. Ah. Mitayani gitu loh. Brem kei, granat nyot, butuh piro le? <laughs> Seragam dikasih. Lah kalau berangkat sendiri ke Suriah, anak antum marah ngopo nengono? nggak punya apa-apa oh, nganggo watu nu alah ya ora cetha gitu meskipun penguasa itu jah, jahat bahkan pada beberapa kasus di Suria itu mujahidin Suria yang masih ahli sunnah tuh mengatakan kalau ada orang Indonesia datang ke sini tuh kami malah merepotkan kami wong kon bedil yo ya ora malah gur ngentekke peluru ora tau keneng <laughs> Kowe iki gur peluru tok, Mas. ke jatah mangan barang. Kowe becik kowe mule, duitmu kirimen rene, kuwi luwih apik. Wis ra iso bedil mangane terus. Tapi kalau di bawah instruksi penguasa, penguasa tahu, oh ini jago nembak, kamu yang berangkat. Oh kamu pinter mengoperasikan basoka, eh kamu berangkat. Ya. Yeah. Ora keahlian apa-apa kok Arab jihad. Modale mung ngene tok. Ngene <laughs> Jadi jihad itu harus di bawah instruksi penguasa meskipun penguasa itu zalim dan tidak boleh berangkat sendiri-sendiri. Wa yarawna du'a alahum bil islahi wal afi ilal adl. Dan mereka senantiasa mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan itu kebaikan bagi penguasa, jangan malah nyinyir. Ada itu salafiyin hadir di majelis-majelis taklim salafiyin tapi di luar sana itu main mata gitu baca-baca berita uh kurang ajar nih cebonger cebonger ini kampreter kampreter terus dia sibuk dengan berita-berita politik akhirnya saking panasnya justru timbul kebencian kepada penguasa tidak boleh kita harus menjaga kewibawaan penguasa meskipun dia jahat Kata Nabi man ahana Allahi fil ard ahanahullah. Barang siapa menghinakan penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan hinakan dia. Ada salah seorang ulama ussalaf Jumatan sampingnya ini ada orang khawaris mengatakan lihat penguasanya waktu itu khutbah Jumat lihat penguasa kalian ini khutbah Jumat pakai pakaian tipis ini ulama salaf mengatakan tutup mulutmu jangan ngomong Jangan menyebarkan aib penguasa. Karena aku mendengar Nabi mengatakan barang siapa menghinakan penguasa maka Allah akan hinakan dia. Ini asar salaf. Kalau ngaku sebagai pengikut manhaj salaf ikuti asar ini. Ya. Jangan malah sergap mengumpulkan aib-aib penguasa. Seperti itu. Tidak diperbolehkan. Kalau di masa sekarang ini masa-masa fitnah, ya lebih baik kita lebih banyak diam saja. Kata Imam siapa tuh lupa saya? Hadza tak statusnya tak beri judul ojo kakean gunem. Hadza zaman nusukut waluzumul buyut warida bil ila antamut. Ut ut ut semua itu. Hadza zamanus nusukut Saiki ki zaman kanggo sinau mingkem. Waluzumul buyut nengoma adem eh, lan anteng lan ngadem. Warida bil terima marang jatah maem. Ila antamut nganti teko awake dhewe pendem. <laughs> Jadi hari ini adalah zaman untuk diam. Di rumah kita menyebutkan diri dengan ibadah. Ridho dengan jatah rizki yang Allah berikan kepada kita Sampai kita mati Jangan ikut-ikutan mendekati fitnah Itu pusara fitnah luar biasa Seperti itu Itu kok adalah e, jalan keluar seorang muslim ketika terjadi fitnah Tetap di rumah Diam Ridho dengan jatah rizki yang ada sampai Allah mencabut nyawa kita. Itu nasihat para ulama as-salaf. Dan kita mendoakan kebaikan untuk penguasa. Di dalam kitab Syarah Sunnah Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, seandainya saya punya apa namanya? doa yang mustajab akan aku do, berikan doa yang mustajab untuk penguasa. Karena kalau penguasa baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin wala yarawna al-khuruja bisayfi alaihim dan mereka tidak memperbolehkan memberontak kepada penguasa dengan pedang. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan al-khawarij itu ada dua. Yang pertama khawarijul qa'dah. Humul ladzina yakhrujuna 'alal a'immati 'ala a'immatil muslimina wa la yubashiruna dhalik Khawarijul Qa'dah Khawarij yang duduk itu orang-orang yang gemar memberontak pada penguasa Tetapi tidak terang-terangan Terus kerjaannya apa? Ceramah Kerjaannya apa? Kultum Kerja apa? Nulis di medsos Ngapain dia? Ngompor-ngompori orang supaya benci kepada penguasa Dan Khawarijul Qa'dah ini lebih berbahaya Daripada orang yang memberontak langsung Orang memberontak langsung tangkap tembak der selesai Tapi Khawarijul Qa'dah ini dia di masjid-masjid. Dia pakai peci putih, dia pegang kitab, pengikutnya banyak dan dia senantiasa ngompor-ngompori untuk membenci dan memberontak pada penguasa. Ini lebih sesat dan lebih berbahaya dari khawarij yang memberontak langsung. Kata siapa? al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan pemberontakan pada penguasa baik secara langsung ataupun melalui lisan. Karena kita akan menjadi khawarij yang duduk tukang riba menyebarkan aib-aib penguasa itu bukan merupakan jalan ahli sunnati wal jamaah walal kital fil fitnah dan tidak membolehkan untuk ikut berperang pada masa-masa fitnah masa-masa fitnah itu adalah ketika kaum muslim itu saling bunuh satu sama lain yang itu tidak bisa disebut apa namanya uh, ya masa-masa kekacauan lah ketika masa-masa fitnah itulah kita diperintahkan untuk tetap ada di rumah. Fa'tazil tilkal firaqa Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada. Dan engkau tetap seperti itu ya berpegang pada akar pohon sampai yudrika kal maut sampai engkau didatangi oleh kematian ketika terjadi masa-masa fitnah. Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyah ma'al imamil adli idza kana wujida ala syartihim fi dzalik dan mereka berpendapat ya bolehnya untuk memerangi kelompok yang baghiyah bughat kelompok Bughat itu ya kelompok yang kalau di zaman Ali bin Abi Thalib ya kelompok Khawarij itu ya, memerangi mereka bersama dengan imam yang adil. Kalau di zaman kita ya seperti kelompok teroris. Antum misalnya ditunjuk oleh penguasa untuk memerangi teroris ah, itu boleh. Menurut Pak imam ahli sunnati wal jamaah karena mereka ah, bugot ya kelompok yang bugot yang ini memberontak. Dan ada banyak riwayat yang melarang kita untuk mencabut ketaatan kita pada penguasa. Man khala'a yadan an ta'atihi faqad khala'a ribqatal islamin uluqih. Barang siapa mencabut ketaatan pada penguasa muslim meskipun jahat itu penguasa, maka ia telah mencabut apa? tali Islam dari lehernya. Tidak berboleh, tidak diperbolehkan. Ini penting ini yang 49 ini. Wa yarawna dara dara islamin dan ahli sunnati wal jamaah para imam ahli hadis mengatakan satu negeri itu menjadi negeri Islam la daro kufrin bukan negeri kafir kamaraat hul mu'tazilah sebagaimana anggapan mu'tazilah madaman nida'u selama adzan bisolati untuk menyuruh untuk memanggil solat wal iqamah dan komat biha di negeri tersebut zahirin tampak jadi patokan satu negeri itu dihukumi sebagai sebuah negeri Islam atau negeri kufur itu dilihat dari syiar Islam yang ada. Kalau tiba waktu sholat, waktu sholat suara azan berkumandang di mana-mana di negeri tersebut, komat berkumandang di mana-mana di negeri tersebut, maka itu adalah negeri Islam. Jadi tidak benar kalau ada orang menganggap Indonesia ini negeri kafir, negeri tauhid, nggak benar. Itu mereka adalah orang sudah terjangkiti virus virus khawarij ya itu ujungnya nanti jadi teroris ujungnya gabung sama ISIS itu nanti kalau ISIS sudah hilang muncul lagi osos apa yang lainnya karena khawarij itu muncul tebas muncul tebas terus sampai nanti mereka akan menjadi pengikutnya dajjal naudzubillahi min dzalik wa ahluha mumakkinina minha aminin dan penduduk negeri tersebut itu bisa melakukan apa namanya ibadah itu dengan aman. Antum daurah di sini aman tidak? Ane sing kerutuki? <laughs> tidak ada. Antum melakukan sholat Jumat aman kan? Aman. Jadi negeri kita itu aman. Kenapa harus ditakut-takuti? Ya. Awas lu, nanti begini, nanti begini, nanti begono, nanti beginu. Gitu. Tapi prediksi-prediksi itu sampai sekarang nggak apa namanya tidak terbukti. Kita tetap aman beribadah, kumpulkan donasi aman juga ya, menyebarkan donasi aman daurah sholat pengajian tablik kabar terbuka terang-terangan aman gak ada yang ganggu seperti itu maka Indonesia ini adalah negeri negeri Islam sehingga status sebuah negeri itu dilihat sebagai negeri Islam tidak dilihat dari sistem yang berlaku Ya karena Indonesia tidak memperlakukan hukum syariat Islam, itu tidak mempengaruhi status negara Islam dan kafir. Indonesia ini meskipun tidak memakai hukum Islam, yang wong mati orang di eh orang wong mati. Ada orang berzina tidak di rajam, ada orang nyolong tidak di potong tangannya. Status sebuah negara Islam atau tidak tidak dilihat dari hukum yang berlaku. Tidak dilihat pula uh, kekuatan militer yang mendominasi, tetapi dilihat dari mayoritas penduduknya Islam apa? Kafir. Kalau mayoritasnya orang Islam, syiar-syiar Islam, adzan dan komat itu ada di mana-mana, maka ia adalah negeri Islam. Paham ini? Ini menurut para imam ahli sunnah wal jamaah, para imam ahli hadis. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Tapi kan kita pakai sistem demokrasi, iya sistemnya. Tetapi selama mayoritas yang menduduki negeri tersebut adalah orang-orang Islam, mayoritasnya maka dia adalah negeri Islam. Seperti itu ya. Dan ini adalah merupakan pendapat dari para imam ahli sunnati wal sehingga jangan terkecoh. Ya pengajian di ojo-ojoi ujung-ujungnya diajak mengkafirkan negara Indonesia. Indonesia ini bukan negeri Islam, negeri kafir yang harus diperangi seperti itu. Kalau negeri kafir kenapa nggak segera hijrah dari sini? Kan haram. Jangankan tinggal di negeri kafir, safar ke negeri kafir kan haram kan? Menurut syariat, kok sampean masih tetap di sini? Khawarij itu banyak yang bingung dan mereka itu tingkatannya macam-macam. Ada yang mengkafirkan presiden itu, nek wakili ora. <laughs> Ada yang presiden wakil kafir, yang lain enggak. Ada presiden dan kabinet-kabinetnya semua kafir rakyatnya tidak. Ada yang mengatakan MPR, DPR, kabinet kafir, polisi dan tentara belum katanya. Ada yang mengatakan presiden, kabinetnya DPR, MPR dan polisi. Kalau TNI tidak, karena TNI cinta masyarakat katanya. <laughs> Ada yang mengatakan karena polisi itu ansaru tohut katanya. Jadi polisi itu kafir. Ada yang mengatakan TNI polisi sama saja kafir. Yang enggak itu rakyatnya. Ada mengatakan rakyatnya juga kalau masih di sini ridho tinggal di negeri kafir mereka kafir juga. Terus sampean gimana? Astagfirullahaladzim Saya itu sekarang sementara ini kafir Tapi kalau sudah punya modal Saya akan pergi dari sini Tapi sementara ini kayak nggak punya kekuatan Jadi saya sementara ini kafir dulu Astagfirullahaladzim Sampai ada orang mengkafirkan dirinya sendiri Dan itu nyata Bahkan ada orang mengkafirkan Nabi Kenapa negeri ini kafir? Wamalam yakun yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Negeri ini tidak pakai hukum Allah, kafir dia. Kata Syekh Ali Hasan, e, tapi kan ada ayat mengatakan bahwa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, tidak kafir. Orang ini membalas, itu makna zolim itu kata-kata zolim dalam Al-Quran dan hadis itu artinya kafir. Dalilnya mana? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah Kesirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi zolim itu sama dengan syirik, sama dengan kafir. Terus bagaimana dengan doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau dan saya termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus menyebut dirinya saya termasuk orang yang zalim. Kata orang-orang Khawarij, Nabi Yunus ketika itu memang kafir kemudian bertobat. Jadi ada orang khawaris itu mengkafirkan Nabi. Jadi kalau antum dikafirkan jangan heran, saya aja dikafirkan kok. Saya pernah dikafirkan orang Jombang, santri. Dan dalil pengkafiran saya itu nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis, tapi pakai ucapannya George Dia mengatakan begini, George itu, dia mengatakan perang melawan teroris itu adalah perang salib yang kedua. Sekarang kamu harus menentukan sikap kamu berdiri di belakang para mujahidin sehingga kamu termasuk barisan umat Islam kalau kamu tidak berdiri di balik mujahidin mujahidin ini maksudnya teroris itu berarti kamu berada di barisan orang-orang salibis kamu sudah kafir menurut saya jadi dikafirkan dalilnya ucapan jasbus dan itu nyata luar biasa sekali orang kalau sudah tertipu itu ya seperti itu terfitnah dalil itu nggak mempan lagi ini apa pakainya jasbus berita ya dadek bengek berita-berita politik yang disebut dengan fikih apa fikih wakil kita sampai jam berapa ini jam sembilan Imam Abu Bakar Al Ismaili mengatakan lagi wa yarawna anna ahadan la tukhlasu lahul jannah wa in amila ayya amalin Seseorang itu tidak akan mendapatkan surga meskipun beramal dengan amal apapun illa bifadlillahi wa rahmatih kecuali dengan keutamaan dan rahmat Allah. Alladhi yakhussu bihi yasha yang Allah khususkan rahmat dan keutamaan itu kepada orang yang dikehendakinya. Fa inna amalahu lil khairi wa tanawalahu ta'at inna makana min fadlillah. Karena amal kebaikannya dan ketaatannya itu adalah murni karena keutamaan dari Allah alladzi law lam yatafaddal bihi alaihi lam yakun li ahadin 'ala Allahi hujjatun wala 'atbun. Kalau seandainya Allah tidak memberikan keutamaan kepada dirinya maka tidak ada alasan bagi dia untuk masuk surga kama qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada seandainya bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmat Allah maka tidak ada yang suci salah satu di antara kalian selama-lamanya walakin yuzakki may yasha. Tetapi Allah itu mensucikan orang yang dia kehendaki. Jadi kalau kita itu kembali ke kemarin tuh, kalau kita bisa melakukan kebaikan, syukurilah itu. Jangan sombong, uh karena saya hebat, karena saya itu soleh, karena saya begini, tidak boleh. Kita mendapatkan kebaikan bisa ikut pengajian, ikut daurah, ikut ngaji kitab, ikut amal soleh, patungan untuk proyek-proyek kebaikan itu semua karena Allah menggerakkan hati kita karena Allah memberikan keutamaannya kepada kita walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila seandainya bukan karena keutamaan dan rahmat Allah atas kalian niscaya kalian akan mengikuti jalan-jalan apa jalan-jalan syaitan naudzubillah min dzalik jadi kita yang sudah merasakan nikmatnya hidayah ini harus disyukuri dan jangan sombong Jangan meremehkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, tapi ajaklah mereka. Barangkali Allah memberi hidayah mereka lantaran usaha yang kita lakukan li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minal humrin na'am. Seandainya Allah kasih hidayah kepada seseorang melalui kalian, maka itu lebih baik daripada kumpulan unta kumpulan unta merah. Wa yaqulun dan ulama ahli hadis mengatakan innallaha ajalla kulli hayyin makhluqin ajalan huwa balighuhu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal bagi setiap yang hidup yaitu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun jika sudah datang ajal seorang maka Allah Subhanahu maka tidak akan diakhirkan satu detik pun satu saat pun dan tidak akan dimajukan satu detik pun satu, satu saat pun kita juga begitu. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, kematian kita itu tidak akan ditunda satu detik dan tidak akan dimajukan satu detik seperti itu. Kata para ulama, tazawat minat taqwa fa innaka la tadri Berbekallah kalian dengan ketakwaan karena kalian tidak tahu idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajrin jika malam telah beranjak mampukah engkau melihat mentari esok hari fakamin arusin zuyinat li zaujiha betapa banyak pengantin wanita yang dihiasi untuk suaminya waqad qubidat lailat waqad qubidat arwahuha lailatal fajri pada keesokan harinya nyawanya telah dicabut wakam min mauludin betapa banyak anak lahir yurtajatulu umrihimu diharapkan panjang usia waqad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri begitu lahir langsung dimasukkan kuburan ada tidak bayi yang mati di perut ibunya jadi ketika lahir itu bapaknya sudah menyiapkan kuburan. Padahal dia kalau lahir di gadang-gadang panjang usia. Ya, tapi kematian mendahuluinya. Wa kamin fatan amsa wa asbah alahiya betapa banyak pemuda-pemudi di waktu pagi dan sore hari dia senang-senang, gembira ria, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, kebahak-bahak. Waqad sujinat akfanuhu wa huwa la yadri padahal kain kafannya telah ditenun dan dia tidak tahu tazawat minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan ketakwaan karena kalian tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Apakah peserta daurah ini ada salah satu di antara peserta yang tidak akan bisa menemui bulan Ramadan tahun ini? Ini Ramadan tinggal berapa hari? Sembilan hari. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan bisa ketemu dengan Ramadan yang tinggal sembilan hari itu. Benar tidak? Bisa saja antum duluan atau saya disuruh belakangan saya sabar. Iya kan? Karena saya orangnya nerima yang pandum gitu. Sabar saja dengan jatah yang diberikan. Selanjutnya Ali Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan wa Allah ta'ala yarzuqu kulla hayyin makhluqin rizqal ghidha'i alladhi bihi qiwamul hayah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang hidup dengan rezeki berupa makanan yang menyebabkan mereka bisa bertahan hidup. Ini disebut dengan nikmat mutlaqah. Nikmat apa? Mutlaqah diberikan kepada seluruh makhluk Allah, seluruh hamba Allah. Yang saleh, yang toleh, yang muslim, yang kafir semua diberikan. Semua diberi orang kafir diberi rezeki cacing dalam tanah diberi rezeki sehingga keberadaan orang kaya banyak harta itu tidak menunjukkan kasih sayang Allah tidak menjamin gitu. karena itu hanya nikmat yang apa mutlakoh tetapi ada nikmat yang mukayyadah nikmat yang lebih khusus yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah yaitu nikmat berupa iman, Islam, hidayah, berpegang teguh kepada sunnah itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Dalilnya mana Allah Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka dia akan dibuat pinter di dalam agama. Dia akan dibuat tertarik mempelajari ilmu agama. Berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut. Meskipun orang di luar sana ngomong, bendino kok ngucang ngaji wae kancane wis kemringet demo kono guru ngojang ngaji wae kataba kataba katabu katabat katabata katapna ayo to demo ngaji wae aku doroba doroba dorobu ayo demo kancane ormas seluruh gabung kok kamu ming tenguk tenguk nang kene nemu ketuk di sini meskipun mereka menganggap itu perbuatan yang tidak baik tetapi Nabi mengatakan itu adalah tanda kebaikan. Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah akan buat dia mempelajari agama dan pintar di dalam ilmu agama. Wahyu ma'ad munhul Allahu liman abqahu min khalqihi wa huwa alladhi razaqahu min halalin aw min haramin. Wa kadzalika zina al-fadil amma yahya bihi. Ini adalah nikmat mutlakoh juga. Ya berupa perhiasan, berupa rezeki yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Jadi antum kita juga jangan terlalu bentoyong, terlalu ngoyo di dalam mencari rezeki. Kewajiban kita berusaha, tapi jangan melampaui batas. Bekerja dari sejak matahari belum muncul sampai matahari mendelep lagi, masih jeneng sawah keteklak keteklu. Sampai saya pernah mendengar itu di daerah wetan itu Aku kini ada wong sholat subuh neng masjid ora gumun. Mereka sholat neng masjid aku wis kemeringet neng sawah. Buat apa sawah diperjuangkan sampai mati-matian? Carilah nafkah untuk sekedar bertahan hidup. Dapat alhamdulillah, ya pasti akan dapat ya kan. Tetapi untuk urusan akhirat ini kita juga harus menyediakan waktu, jangan dihabiskan untuk golek duit, wah, ya kan? Dan kalau isi ini ming ndonga njaluk duit terus ya Allah kula nyuwun rezeki duit ya Allah. liane ampun duit rian ya Allah. Jadi dunia ini jangan terlalu diforsir eh, for, tenaga kita jangan terlalu diforsir hanya untuk mencari dunia saja karena sudah dipersiapkan rizki oleh Allah Subhanahu dan cukup itu. Tetapi akhirat ini yang harus kita perjuangkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anil wa Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan atas faedah yang banyak sekali yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Akbar